6 Prinsip enam perkara yang penting yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mengetahui dari penjelasan di awal bahwa enam perkara prinsip yang disebutkan oleh Mualif dalam kitab ini bukanlah pembatasan. Wah hanya ini perkara prinsip dalam agama Islam Barakallahu fikum Tetapi di antara perkara-perkara yang prinsip Yang mendasar Di dalam agama Islam Yang diterangkan di dalam Al-Quran wa Sunnah Di antaranya enam perkara ini Dan kita pun telah menyampaikan Sebagaimana disebutkan para ulama Betapa pentingnya untuk mengetahui enam perkara yang dijelaskan oleh Syekh Mu'allif dalam kitab ini Dikarenakan Barang siapa yang dia terjatuh dalam al-khalal yakni mencacati, menggugurkan salah satu dari enam prinsip yang disebutkan dalam kitab ini ada yang bisa naam sampai kepada derajat kekufuran namun ada yang sampai kepada derajat kebid'ahan tidak sampai kepada kekufuran namun ini dosa besar oleh karena itu enam perkara ini adalah perkara yang penting bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca usul yang keempat dari enam usul. enam siapa yang bisa menyebutkan ala sabil ikhtisar secara ringkas empat usul yang telah kita pelajari. Yang pertama, saya bisa menyebutkan. Yang pertama apa? Uh, nah, itu salah satu pembahasan barakallahu fik. Tapi empat usul yang telah kita lalui dari satu, dua, tiga, empat sebelum kita masuk yang kelima. Ya, tentang apa? Tentang tauhid. Barakallahu fikum dan juga lawannya itu apa? Syirik. Yang kedua tentang na'am al-ijtima' alal haq wa nabdul furqah membuang perpecahan nam ahsan. Yang ketiga Naam as-sam'u wa ta'ah di wali al-amrin al-muslim mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim. Naam. Yang keempat. Yang terakhir Hah? Ah, ah, sudah mengarah apa? Ah, penjelasan tentang siapakah atau apakah apa yang dimaksud dengan apa? Ilmu dan nah, serta siapakah para ulama dan siapakah orang-orang yang menyerupai para ulama sebenarnya mereka bukan dari kalangan para ulama ini keempat kita masuk kepada yang kelima qala al-muallif rahimahullah al Al-aslul khamis nam prinsip yang kelima yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bayanullahi Subhanahu li illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min illahi والمنافقين والفجار Prinsip yang kelima adalah bayanullahi subhanahu li illah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal bihim dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara wali Allah dengan yang menyerupai mutasyabbihin, mutasyabbihina bihim. Orang-orang yang seakan-akan dia ingin menyerupai wali Allah Subhanahu wa taala padahal bukan. Min a'da'illah dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala wal munafiqin dan kalangan munafiqin wal fujjar dan orang-orang fujjar orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala prinsip kelima merupakan prinsip yang penting untuk diketahui kaum muslimin sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu kita baca qala hafizahullah na'am hada aslun azim ya kata beliau Usul yang kelima ini adalah usul yang azim. Perkara prinsip yang penting. Wahuwa yaitu kata beliau At-tafriqu baina awliyaillahi wa awliyai syaitan Membedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan Ini perkara yang penting diketahui kaum muslimin لأن ahlal batil Saru yasumuna awliya asyaitani dikarenakan ahlul batil mereka menamai wali-wali syaitan awliya Allah sebagai wali Allah sekedar memiliki keanehan-keanehan lalu mereka mengatakan ini adalah wali Allah. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah keyakinan ini sangat menyebar di kalangan manusia. Kalau ada yang memiliki keanehan-keanehan yang disebut dengan khawarikul adat hal-hal yang keluar dari kebiasaan manusia, memiliki hal-hal yang ganjil, aneh, di luar kebiasaan manusia, langsung mengatakan ini adalah waliullah. Walaupun tidak pernah kelihatan sholat, tidak pernah kelihatan ibadah, nam, namun manusia banyak yang meyakini ini adalah waliullah padahal bukan. Padahal sesungguhnya waliyu syaitan. Hatta inna hadzal amra iltabasa 'ala nas kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah sampai-sampai perkara ini siapakah waliullah siapakah wali syaitan iltabasa 'ala nas benar-benar samar atas manusia ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu Al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Oleh karena inilah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab yang bermanfaat memberikan faidah yang beliau namakan kitabnya dengan judul Al-Furqan pemisah baina auliya'ir rahman antara wali-wali ar-rahman wali Allah wa auliya'i syaitan dengan wali-wali syaitan Ikhwani fidin rahiman wa rahimakumullah Banyak dari kalangan manusia sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa sekedar seseorang itu memiliki khawarikul ada. yakni yang kebiasaan atau hal-hal yang keluar dari kebiasaan maka dia diyakini sebagai wali Allah. Mungkin dilihat bisa berjalan di atas air. Bisa terbang. Naam, kemudian melakukan keanehan-keanehan. Nah, bisa membuka kunci tanpa ah, membuka apa gembok tanpa kuncinya. Keanehan-keanehan. Berkata ini adalah wali Allah. Karena kata mereka ini memiliki karoma. Syekh Albani rahimahullah menerangkan bahwa ah, khawarikul adat hal-hal yang keluar dari keumuman manusia itu ada tiga macam. Yang pertama al-mu'jizat. Mu'jizat. Yang kedua al-karamah. Yang ketiga al-istidraj. Syekh Albani mengatakan khawarikul ada hal-hal yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan keumuman Tiga. Yang pertama al-mu'jizat dan mu'jizat ini adalah lil anbiya bagi para nabi. Adapun al-karamah li illah. untuk wali-wali Allah. Terjadinya biasanya pada wali-wali Allah. Adapun yang ketiga al-istidraj hal-hal aneh bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan hal-hal yang aneh, kebal misalnya, nggak tembus dia pak, di nah, dengan golok, nah, tidak mempan, ditembak tidak mempan, ini kan khawarikul ada. Tapi kalau yang melakukan hal ini atau yang mengalami hal ini adalah bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang bertakwa, maka ini adalah istidroj dan inilah khawarikul ada yang kadang dialami oleh wali-wali syaitan. Jadi jangan langsung ketika melihat perkara-perkara yang aneh dikata ini waliullah belum tentu. Bisa jadi itu atas bantuan siapa? Syaitan. Naam, kebal. Tidak tembus peluru. Naam. Barakallahu fikum. Bisa melakukan keanehan-keanehan. Ternyata tidak pernah kelihatan melakukan ibadah-ibadah. Dan juga dia malah melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Tidak diragukan ini adalah wali syaitan. Maka khawarikul ada yang muncul darinya jenis yang mana? Mukjizat, karomat atau istidraj? Istidraj. Apa itu istidraj? Yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala namun Allah berikan kemudahan, kelapangan sesuatu yang tadi mungkin dia inginkan namun tujuannya untuk menipunya supaya dia semakin yakin dengan kebatilannya hingga satu saat yang telah Allah tentukan maka Allah akan menghukumnya seketika istidraj nah barakallahu fikum Kemudian Syekh menukilkan ayat qala Allah taala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun mereka tidak ada padanya ketakutan dan tidak bersedih. Nah, ikhwani fidin rahimana rahimakumullah, Syekh tadi menerangkan bahwa usul yang akan kita pelajarin usul yang penting. Membedakan antara siapa? Siapa? Siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Dikarenakan perkara ini samar atas manusia Alul batil kadang menamakan wali syaitan dengan waliullah. Dampaknya apa? Dampaknya ketika para tokoh-tokoh ahlu batil mengatakan seseorang ini waliullah dalam keadaan dia bukan wali Allah. Sesungguhnya dia wali syaitan sehingga menipu kepada kaum muslimin. Kalangan awam akan tertipu. Walaupun dia lihat orang tadi tidak sholat, tidak mengerjakan berbagai macam ibadah. Namun dia meyakini semua ucapan, semua perbuatan yang muncul dari waliullah ini kata mereka. Pada bukan Allah, Walaupun tidak sholat, tidak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, atau bahkan melakukan perbuatan syirik, Al-awam, kalangan awam dari kaum muslimin meyakini bahwa ini adalah wali. Ucapannya, perbuatannya benar. Bahaya. Diikuti. Ditaati menyesatkan manusia. Maka wajib bagi kita wa kaum muslimin untuk memahami siapa sebenarnya waliullah dan siapa sebenarnya wali syaitan. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, "Tsumma bayyanahum biqaulihi" yakni di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus tadi ayat ke-62 dan setelahnya 63 Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini keadaan wali Allah. Mereka tidak merasa takut. Mereka tidak bersedih. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa mereka, sifat-sifatnya, alamat-alamatnya dan syarat-syarat yang disebut wali Allah disebutkan dalam ayat berikutnya alladzina amanu wa kanu yattaqun Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada takdir. Nah, mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa kanu yattaqun dan mereka pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i hum auliya Allah. Mereka-mereka inilah wali-wali Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Eh, ini alamat waliullah. Mereka mengumpulkan iman dan apa? takwaan. Mereka melakukan keimanan Naam. Dan juga mereka menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ada waliullah katanya. Tapi sholatnya kok tidak pernah di masjid. Sholatnya di kamar terus. Laki-laki. Tidak safar, tidak sakit. Apakah ini waliullah? Oh, jangan macam-macam ya. Ini kalau sekali keluar dia bisa terbang di atas sajadahnya. Nah, terbang. Atau dia bisa menerka orang-orang. Nah dia nggak sholat di masjid, ah, jangan dilihat sholat tidaknya. Tapi lihat dia bisa terbang, bisa berbicara. Subhanallah mana iman dan takwa? Kalau orang yang laki-laki muslim yang dia terus-menerus tanpa uzur syar'i meninggalkan sholat jamaah di masjid, apakah ini termasuk keimanan, ketakwaan atau termasuk dosa? Hah? Dosa jelaskan. Nah, kalau orang yang seperti ini sifatnya, maka kita yakin dia bukan waliullah, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya wali Allah mereka menggabungkan antara iman dan takwa. Wa bainal ilmi nafi wal amal saleh. Menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dia berusaha untuk apa? Menuntut ilmu, pelajari ilmu dan beramal saleh dengan ilmu tersebut. Karomah bagi wali-wali Allah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tidak mesti yang namanya wali-wali Allah itu memiliki apa? Khawarikul adah tadi. Hal-hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Bahkan istiqomahnya ahlul iman seorang mukmin istiqomah di atas keimanan dan ketakwaannya terus bertambah keimanannya justru inilah nam karomah yang lebih utama daripada khawarikul adat tadi. Kenapa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Karamah wali-wali Allah ini yang betul-betul wali Allah. Kadang-kadang kan mendapatkan mengalami hal-hal yang khawarikul adah seperti terjadi kepada enam sebagian sahabat di antara siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an ketika beliau berkhutbah di mimbar Beliau tiba-tiba mengatakan Al-Jabal, Al-Jabal, Ya Sariah Ke gunung, ke gunung, wahai pasukan Nah, ternyata ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pasukan yang beliau kirim yang sedang bertempur Nah, dihadap sedang berhadapan dengan musuhnya, maka Umar memberikan perintah, memberikan komando kepada pasukannya untuk bergerak ke mana? Ke gunung. Dan suara Umar terdengar oleh pasukan tadi dalam keadaan tempat yang jauh. Ini yang disebut dengan apa? Karoma. Karena lumrahnya ya manusia mana bisa melihat, mendengar, melihat hal jauh. Bahkan ini suara yang terdengar oleh pasukan. Ini diantara karamah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak mesti yang namanya wali-wali Allah itu memiliki hal-hal yang seperti ini, mengalami seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini sifatnya adalah naam akan apa? menambahkan, menguatkan keimanan. Sebagai alamat kan, semakin yakin kan itu. Namun justru ketika seorang istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ilmunya, justru ini lebih aula daripada apa? Tanda-tanda tadi. Dikarenakan ini adalah puncaknya, hasilnya kan. Kalau alamat tadi, hal-hal khawarikul ada yang dialami para wali-wali Allah yaitu karoma ini akan menambah keimanan, menjadi sebab bertambahnya keimanan. Kalau bertambahnya keimanan, keistiqoman dia, justru ini yang menjadi gayahnya, tujuannya. Maka tidak mesti. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya wali Allah mengalami keadaan-keadaan demikian karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia menginginkan. Setiap kali dia menginginkan maka akan terjadi. Tidak. Sehingga dipelajari bagaimana caranya bisa naam tidak nampak di hadapan orang. Ya, kan ada. Baca zikir ini sekian ribu kali. Kalau kamu amalkan puasa itu, puasa ini, lafaz ini, maka kamu tidak akan kelihatan di orang. Kamu ada di sana. Nah, atau misalnya bisa bacakan lafad-lafad ini sehingga kamu bisa membuka pintu yang terkunci tanpa kunci, sekedar ditiup, fuh, buka. Nah yang seperti ini bukan karomah yang dipelajari secara khusus, dimaksudkan, diinginkan oleh pemiliknya. Ini bukan karomah. Syekh mengatakan wali-wali Allah adalah yang mengumpulkan iman dan takwa, mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah barakallahu fikum. Haulai hum aulia Allah. Mereka-mereka inilah wali-wali Allah. Laisa Allahi man kharaja ala syar'illahi wa ghayyara Allah. Kata Syekh Saleh Fauzan, bukan wali-wali Allah orang-orang yang keluar dari syariat Allah, orang-orang yang merubah-rubah agama Allah, menambah-nambah syariat. Naam, merubah-rubah syariat. Yang seperti ini mereka bukan wali Allah. Melakukan perdukunan, melakukan sihir, melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang seperti bukan wali Allah. Wada'a ila ibadatil qubur wal adhihah. Bukan wali Allah orang yang berdoa yang mengajak untuk beribadah kepada kuburan. Hada wali syaitan. Ini adalah wali syaitan. Ya, prinsipnya tadi ayat yang disebutkan syir surat Yunus ahsan dihafalkan ayat ini. Nah, ini hujah. Dua ayat ini ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim Walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat ini menerangkan sifat alamat dan syarat wali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun yang kita lihat misalnya ada orang yang memperlihatkan hal-hal yang luar biasa. Namun dia tidak menunjukkan memperlihatkan keimanan atau ketakwaan maka kita yakin dia bukan waliullah. Malah dia orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia wali syaitan. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah walaisal huasahir, huwa sahir wal kahin wal khurafi. Bukanlah wali Allah Nam yaitu siapa as-sahir tukang sihir wal kahin dukun wal khurafi orang yang senang apa orang-orang khurafat alladhi yudhiru lin-nasi makhariqa sihriyatin yaitu yang menampakkan kepada manusia makhari kesehri hal-hal yang luar biasa yang sifatnya sihir nah wayakul dan dia mengatakan hadihi karomatun ini karomah was ahlul karomah ini nah imamahnya saja berapa meter nah, yang disebut wali imamahnya harus sekian meter Bukan syarat. Enam, yang namanya wali pakaiannya selalu putih atau selalu hitam. Gitu. Diwajibkan selalu putih, selalu hitam. Nah, berpakaian warna putih, nah termasuk pakaian yang dicintai Rasulullah SAW. Namun mewajibkan harus senantiasa putih karena kalau tidak pakai putih bukan wali Allah min aina dari mana ini? mengukur dengan pakaian. Nah, barakallahu fikum. fil في makhariq مخاريق شيطانية وهي fil haqiqati مخاريق syaitaniyatun. dalam keadaan ini sesungguhnya adalah makhariq hal-hal yang aneh hal-hal yang di luar kebiasaan yang sifatnya adalah syaitaniyah dari perbuatan-perbuatan syaitan. Jangan heran kalau sekedar khawarikul adah antum tahu nanti di akhir zaman akan keluar makhluk Allah yang bernama siapa? Dajjal. Bukankah Dajjal memiliki khawarikul adah yang besar? Bukankah demikian? Apa saja khawarikul adah yang dimiliki Dajjal yang Allah berikan kepada Dajjal? Apa saja? Dajjal mengatakan kepada apa? Langit, turunkan hujan, hujan turun. Dajjal memerintahkan kepada apa lagi? Hah? Pada tanah, tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Nah, barakallahu fikum. Apalagi ada orang yang dibunuh Dajjal kemudian apa di hidupkan lagi. Bukankah ini khawarikul ada? Nah, kalau khawarikul ada benar-benar menjadi parameter buat diawali Allah, ya salah. Dajjal jelas musuh Allah. Nah, sampai kita pun dalam setiap sholat disyariatkan berlindung dari fitnah tu dajjal, ya. Karena dajjal adalah naam kebatilan, ahlul batil. Kalau sekedar khawarikul ada dijadikan patokan itu karomat wali Allah, salah kaprah. Nam Dajjal yang nanti akan keluar memiliki sekian banyak khawarikul ada. Nam barakallahu fikum. Kemudian apa? Fir'aun. Iya. Sampai tukang sihir pun tunduk sama Fir'aun. Ya tidak? Hah. Barakallahu fikum. Dan sekian para penyihir Fir'aun juga bisa apa? Melemparkan tali-tali yang seakan-akan bergerak menuju siapa? Nabi Musa ada khawarikul ada. Tapi mereka ini nah Firaun dan bala tentaranya bukan ahlul iman. Berarti kalau perbuatan-perbuatan aneh keluar dari kebiasaan tadi muncul dari orang-orang bukan ahli iman, bukan ahli takwa, maka itu pertolongan dari siapa? Syaitan. Maka jangan takut. Nah barakallahu fikum Bukan karomah itu Itu masuk kategori yang ketiga Yaitu apa? Istidraj Nah tipuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kata mu'alif rahimahullah Wa yakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran Hiya qawluhu Qul in kuntum tuhibbun allaha قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Lalu setelah itu Mu'alif akan menerangkan ayat-ayat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan sebenarnya siapa wali Allah. Tiga ayat yang akan disebutkan dari tiga surat. Yang pertama, Naam barakallahu fikum ayat dari surat Ali Imran Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Katakan wahai Nabi Katakan wahai Muhammad In kuntum tuhibbunallaha Katakan kepada mereka In kuntum kalau kalian itu mencintai Allah Fattabi'uni Maka ikutilah aku Ikutilah Nabi Muhammad Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Karena yang namanya wali pada kata wali terkandung makna al-mahabbah kecintaan. Orang yang Allah cintai, orang yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Fauzan menerangkan mahabbatullahi kecintaan Allah Subhanahu wa taala hiya a'zamu anwa'il ibadah Nah, mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala ini adalah macam ibadah yang paling besar. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi Dan alamat kecintaan seseorang kepada Allah alamatnya adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat tadi. kulinkuntum in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayat ini disebut dengan ayat apa? Ayat mihnah ujian. Kalau ada orang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, maka pembuktian cintanya dengan apa? Benar tidaknya diukur dengan apa? Hah? Dengan apa berdasarkan dengan apa? Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, "Falladhi la yattabi'u ar-rasula laisa waliyan lillah." Maka berdasarkan ayat ini kata Syekh, yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan wali Allah. Apa ittiba? Apa itu ittiba? Hmm? Yang tidak ittiba kepada Rasulullah, dia bukan wali Allah. Apa ittiba? Hmm? Nah, mengikuti. Mengikuti. Nah, apa-apa yang disabdakan Rasulullah SAW dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mengikutinya, mengimaninya, mengamalkannya. Orang yang tidak itibak kepada Rasul bukan wali Allah berdasarkan ayat ini. Karena wali Allah itu adalah orang yang Allah cintai. dan orang yang Allah cintai maka adalah orang-orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang yang tidak ittiba kepada Rasul dia bukan wali Allah wala yuhibbullah dan dia tidak mencintai Allah Walaupun lisannya mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, namun tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah terus dinasehati untuk meninggalkan perbuatan syirik, malah terus dilakukan. Dinasehati supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah, malah terus dia lakukan. Yang seperti ini walaupun lisannya mengatakan saya cinta kepada Allah, maka ini adalah pengakuan bohong tidak benar. yang tidak mengikuti kepada Rasul bukan wali Allah dan dia pun tidak mencintai Allah. Wahai al-mukharrifun yaqulun la yakun waliyan lillahi illa idha kharaja an ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang naam yang senang dengan perkara-perkara khurafat, ahlul khurafat. Mereka mengatakan tidaklah seseorang akan menjadi wali Allah kecuali kalau dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Subhanallah benar ucapan Syekh. Coba katanya untuk menjadi wali Allah ini harus apa? Harus pergi ke tempat-tempat keramat ya. Melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah. Puasanya saja macam-macam ya. Ada puasa apa? Mutih ada puasa apa lagi? Ngawisu. Ya. Ada puasa apa lagi? Semacam-macam. Amalan-amalan tidak disunahkan Rasulullah SAW Karena mereka berkeyakinan bahwa tidak akan seseorang itu menjadi wali Allah kecuali kalau dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Kalau masih mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, yang akan jadi wali Allah katanya. Mereka meyakini wali Allah itu waliullah lebih tinggi kedudukan daripada nabi dan rasul. Maka sebagai bentuk keyakinan mereka, mereka pun memiliki sebuah keyakinan lain bahwasanya apa? Naam. Orang-orang yang beramal syariat maka itu tahapannya masih rendah. Karena dianggap masih mengikuti syariat Nabi Muhammad kan? Nah, kalau ingin menjadi tahapan sampai wali Allah, tahapan ma'rifat, tahapan hakikat, maka sudah tidak butuh lagi kepada apa? Syariat. Maka kamu akan melihat dia tidak sholat, tidak jumatan, tidak sholat jumat, tidak sholat yang lima waktu, mengerjakan amalan-amalan jelek. Namun mereka mengatakan, jangan berbicara tentang dia, dia ini wali Allah. Namanya orang sudah tahap ma'rifat, Nah, dia kelihatannya sedang bermaksiat, masuk kafe-kafe, masuk yang tempat-tempat jelek. Nah, jangan dikatakan jelek, dia sudah sedang ke Ka'bah. Allah musta'an. Hari Jumat, waktunya sholat Jumat, dia masuk ke rumah dia di kamarnya. Mana Mbak Bulan? Mbak Bulan sedang sholat Jumat di mana? Di kamarnya. Loh kok sholat di kamar? Itu jangan dikira kamarnya ada terusan kemana? Ke Ka'bah itu sholat Jumatnya di Mekah katanya. Kok bisa wali ini bukan sembarangan ini? Kan begitu. Karena mereka punya kaidah ini, tidak akan menjadi seseorang tidak akan menjadi wali Allah kecuali kalau keluar dari ketaatan kepada Rasul. Fahum indahum alu fahum indahum alwilayatu fil khuruj anis sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wal i'timad wali'timadi 'alal khurafati wal bidah. Mereka mereka menurut mereka al wilayah kewalian itu berada pada al khuruj pada perbuatan keluar dari sunnah Rasulullah dan pada sikap i'timad bersandar kepada al khurafat dan kebidahan-kebidahan baru dia bisa menjadi wali Allah Nasallallahu alaihi dan ini keyakinan yang menyebar di tengah-tengah manusia. Iya tidak? Berapa banyak punya keyakinan seperti ini? Akhirnya mem nah, membuat manusia menyimpang. Jelas-jelas tidak ibadah. Jelas-jelas melakukan perbuatan mungkar, katakan jangan diingkari. Kamu kan tidak tahu dia sepertinya sedang melakukan tapi hakikatnya tidak seperti itu. Nah, bermaksiat. Subhanallah. Akal-akal manusia sudah ditipu oleh mereka. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man ro'a minku munkaron faligayurhu biyesh biyadi. Ilam yastati fabilisani. bilisani, ilam yastati fabiqalbi. Fadali kaadapul iman. Barang siapa diantarkan yang melihat satu kemungkaran, mungkar syara'an wa aqlan, jelas-jelas melakukan dosa, meninggalkan sholat, meninggalkan sholat Jumu'ah, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terlihat jelas secara ilmu juga sudah kita mengetahui itu perbuatan yang menyelisihi Rasulullah memerintahkan apa? Bali yughayyirhu yurubi biyadi. Tapi ucapan mereka apa? jangan. Kamu nggak tahu hakikatnya sedang apa? Sedang ibadah. Ibadah apa sedang maksiat? Allahu Akbar. Allahul musta'an. Nah, wahadihi alwilayatu inilah kewalian menurut mereka. Hum yaqulun mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbu. Mereka yang katanya wali-wali Allah mengatakan kami itu beribadah kepada Allah dikarenakan kami mencintai Allah. La na'buduhu khaufan min narihi wa la tam'an fi jannatihi. Kami beribadah kepada Allah bukan karena takut dari nerakanya dan bukan pula karena menginginkan jannahnya. In wa inna ma na'budu li annana nuhibbuh. Karena kami beribadah kepada, sesungguhnya hanyalah kami beribadah kepada Allah dikarenakan kami mencintainya. Pernah mendengar ucapan ini? Kalau kalian beribadah hanya karena mengharapkan surga, tidak ikhlas. Ya, kalau kalian meninggalkan perbuatan dosa karena takut neraka, tidak ikhlas. Lalu bagaimana? Pokoknya kalau mau ikhlas ibadah, ibadahnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang awam dikatakan seperti apa? Oh Masya Allah ya ikhlasnya tidak ingin surga, tidak takut neraka. Hanya karena Allah, oh ikhlasnya lurus katanya kan begitu. Subhanallah, ada syubhat syubhat rendahan. Kalaulah mereka mau kembali kepada nusus syariat. Kalaulah mereka mau kembali kepada dalil min al-Qur'ani wa sunnah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Sahih. Ayat ini ada dalam Al-Qur'an kan? Wasari'u bersegeralah kalian mubadarah berlomba-lombalah kalian bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju jannah yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Siapa yang memerintahkan agar kita bersegera berlomba-lomba untuk menuju kepada jannah? Siapa yang memerintahkan ini? Siapa yang mengatakan ini? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Rasulullah di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengajarkan doa kepada istrinya supaya berdoa kepada Allah Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin ini diantara antara doa yang diajarkan Rasul kepada istrinya, engkau berdoa kepada Allah, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu al-jannah dan hal-hal yang bisa mendekatkan kepada jannah berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan hal-hal yang bisa menjauhkan dari neraka, hal-hal yang bisa mendekatkan kepada neraka, berlindung darinya apakah berupa ucapan ataupun perbuatan. Siapa yang mengajari ini kepada Aisyah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Dalam lafaz yang lain, "Idza al jannata" Was'aluhu al-firdausa. Kalau kalian meminta kepada Allah al-jannah, mintalah surga firdaus. Diperintah oleh Rasulullah SAW. Kalau kita minta kepada Allah, Ya Allah, kami meminta kepadamu. Aku meminta kepadamu jannah firdaus. Ayat dan hadis menunjukkan bahwa disyariatkan bagi kita meminta dan menginginkan apa? Surga dan di ayat dan hadis memerintahkan kita untuk berlindung dari apa? Dari neraka, takut kepada neraka. Karena neraka adalah siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengatakan kalau kita beribadah kepada Allah itu karena semata-mata karena mencintainya, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Setelah antum kita mendengar antum mendengar tadi ayat dan hadis yang sampaikan, nah jelas sekali siapa? Nah, bagaimana keadaan ucapan mereka? Batil jelas. Menyelisihi ayat menyelisihi sunnah. Tapi ini diajarkan. Subhanallah. Kenapa sampai muncul keyakinan ini? Karena memang mereka berat dan tidak mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Juga tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kecuali dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Syubhat ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah. saya membantah keyakinan mereka tadi yang katanya beribadah karena karena perasaan cinta kepada Allah, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka kata Syekh, nuhibbu tuhibbunahu ala tariqati man. Kalian mencintai Allah itu Nah, dengan cara siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian mencintai Allah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ala tariqati ghairihi atau sesuai dengan cara selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu la yuhibbullaha illa manit taba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidaklah seorang itu mencintai Allah kecuali tidaklah mencintai Allah kecuali orang-orang yang dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan antara mencintai Allah dengan ittiba. Syaratnya kalau benar-benar kita ingin mencintai Allah, jalannya hanya satu, ittiba kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin cinta kepada Allah, ingin mendapatkan kecintaan Allah, tapi tidak mau mengikuti jalan Rasulullah, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kul in kuntum Allah. fattabi'uni Allah. Hada huwal fasilu baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Ini adalah pemisah, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman yaitu wali Allah dengan wali-wali syaitan. Berdasarkan ayat tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah." Tadi kita katakan Syekh akan menyebutkan beberapa atau tiga ayat yang menjadi atau menunjukkan bedanya wali Allah dengan wali syaitan. Ayat pertama tadi surat apa? Yang barusan saya baca. Surat apa? Ah, ayat dari surat Al Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Berdasarkan ayat ini kita bisa membedakan wali Allah dengan wali syaitan. Apa bedanya berarti berdasarkan ayat ini? Hah? Ittiba ahsant. Barakallahu. Yang membedakan wali Allah dengan wali syaitan ittiba. Wali Allah mereka adalah orang-orang ittiba kepada Rasul Adapun yang tidak ittiba kepada Rasul adalah wali syaitan Walaupun memiliki khawarikul ada Fahada minas syaitan Khawarik syaitaniyah Nah barakallahu fikum Kemudian kata Syekh, wa ayatun fil maidah, ayat kedua yang menunjukkan dan membedakan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Wa ayatun fil Maidah dan satu ayat dalam surat Al-Maidah. Allah wahia qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa yakhafuna laumata la'im. Kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad diantara kalian murtad dari agamanya, dari agama Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana sifat kaum ini Nah Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini sifat yang pertama. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin. Sifat yang kedua, azillatin alal mu'minin berlemah lembut berkasih sayang dengan orang-orang beriman aizzatin alal kafirin masih enam barakallahu fikum sifat yang kedua yaitu berlemah lembut berkasih sayang dengan sesama mukmin dan aizzah tegas kuat kepada orang-orang kafir Yujahiduna fi sabilillah sifat ketiga mereka berjihad di jalan Allah sesuai dengan syariat Rasulullah bukan jihadnya kaum khawarij bukan jihadnya kaum teroris benar-benar jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sifat yang keempat wala yakhafuna laumatalaim mereka adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya ketika mereka berada di atas jalan Allah ini sifat waliullah Sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, hadhihi sifatu auliyaillah. Ini adalah sifat-sifat wali Allah. Annahum yuhibbunal annahum yuhibbunallaha wa Allah. Bahwasanya mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Wa yakununa dan mereka menjadi orang-orang yang azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yakni yuhibbunal mu'minin mereka mencintai orang-orang beriman wa fihim wala'un lil mu'minin dan na'am pada mereka ada loyalitas kepada orang-orang yang beriman wa fihim bugdun wa bara'atun minal musyrikin dan pada sifat mereka ada bugd kebencian dan berlepas dari kaum musyrikin. Dua sifat ini dari empat sifat yang akan dijelaskan Syekh. Pertama tadi apa sifatnya wali Allah? Hmm? Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Dikaitkan dengan ayat yang pertama tadi surat Ali Imran Berarti mereka tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mencintai Allah kecuali dengan jalan apa? itiba Orang yang itiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sifatnya mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang disebutkan dalam ayat ini mereka yang mencintai kaum mukminin, berloyalitas kepada kaum mukminin, membenci dan berlepas dari kaum musyrikin. Tapi coba sekarang lihat yang kata orang-orang mereka, nah Wali-wali Allah kebanyakan mereka golibnya malah membenci kepada orang-orang yang itibak kepada Rasulullah SAW. Ya tidak? Benci. Setiap kali ada orang yang mulai muncul kecintaannya kepada sunnah Rasulullah, kenapa mereka benci? Setiap kali muncul orang yang nam mulai mencintai dakwah tauhid, malah mereka musuhi. Mereka berikan julukan yang macam-macam. Awas, ini mereka teroris, mereka ekstremis dan sebagainya. Nah kalau benar mereka wali-wali Allah seharusnya mereka mencintai orang-orang yang beriman. Yang benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW seharusnya mereka mencintai. Muncul para pemuda, muncul orang-orang yang mereka itu cinta kepada Allah, bersemangat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka cintai, mereka bela, mereka loyalitas dengannya. Namun terhadap orang-orang musyrik, para kahin, para sahir, malah tadi dibela. Apakah yang seperti ini wali Allah? Bukan. Bukan sifat wali Allah demikian. Sifat wali Allah mereka mencintai orang-orang yang beriman. Berloyalitas kepada orang-orang beriman. Membenci dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Naam. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Kata Syekh Saleh Fauzan, "Hadhihi arba'u sifat." Ini empat sifat. Hiya sifatu awliya illah وَأَمَّا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِإِبَادَةِ غَيْرِ Adapun orang-orang yang memerintahkan untuk beribadah kepada sin Allah, mengajak manusia berbondong-bondong ke kuburan supaya mereka takorub naam di kuburan supaya mereka melakukan ibadah-ibadah ritual-ritual di kuburan menjadikan kuburan sebagai idan yang secara rutin dikunjungi dan tempat berkumpul mereka Nah, yang seperti ini mengajak manusia memerintahkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah, berdoa meminta wayad'u man fil qubur, berdoa kepada yang ada di kuburan wal amwat orang-orang yang sudah meninggal wal adrihah yang seperti ini yusamuna Khawariqus syaitan yang seperti dinamakan Khawariqus syaitan karamatin minallah nah wayus wayasumuna dan mereka afun dan mereka menamai Khawariqus syaitan hal-hal yang naam di luar kebiasaan yang ditimbulkan dimunculkan oleh syaitan sebagai karomah minas sebagai karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini kata Syekh hadihi sifatu a'daillah ini adalah sifat-sifat musuh Allah Subhanahu wa taala bukan sifat-sifat wali Allah Nah untuk menghafalkan ayat kedua surat apa tadi Al-Maidah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم sudah dua tinggal satu lagi satu ayat Nam barakallahu fikum wa ayatun fi Yunus satu ayat lagi kata Syekh yang menerangkan tentang siapa wali Allah. Membedakan dari wali syaitan adalah ayat dalam surat Yunus yaitu ayat ke-62 dan ke-63. Wahia qawluhu yaitu firman Allah taala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ala ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula bersedih. Mereka tidak bersedih. Alladzina amanu. Mereka ada orang-orang yang beriman dan wakanu yattaquna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh salih Fauzan, "Fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayati thalatha sifata awliya illah." Engkau Engkau mengambil dari ayat tiga ayat ini sifat wali-wali Allah. Al-ula fi surat Al-Imran. Yang pertama dari surat Al-Imran. Wal ayatu thaniya yang kedua fi surat Al-Maidah. Wa thalitha dan yang ketiga fi surat Yunus dalam surat Yunus. Fiha pada ayat-ayat tersebut sifatu auliya illah terdapat sifat-sifat wali Allah sofa biha fahuwa waliyun lillah. Barang siapa yang bersifat dengannya maka dia adalah wali Allah. Wa bidub biha dan barang siapa yang bersifat lawan, berlawanan bertentangan dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi fahuwa waliyun lisyaiton maka ini wali bagi syaitan dengan menghafalkan tiga ayat ini maka kita mengetahui dengan jelas langsung dengan dalil-dalilnya mengetahui siapa sifat-sifatnya atau apa saja sifat-sifat dan alamat serta syarat-syarat wali-wali Allah sehingga terbedakan mereka dari wali-wali syaitan. Tahfadu hadhihi al-ayat, tahfadu hadhihi al-ayati al Hafalkan tiga ayat yang tiga. Ayat-ayat yang tiga ini. Pertama dari surat apa? Ali Imran, yang kedua dari surat Al-Maidah, yang ketiga tadi dari surat apa? Yunus pertemuan berikutnya antum sudah hafal ayat ini. Ya, insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Diusahakan. Nah, yang sudah mampu menghafal, yang belum mampu nah berusaha. Nah, barakallahu fikum. Ini ilmu, dalil, hujjah. Kemudian di akhir kita selesaikan di akhir prinsip ini saya mengatakan setelah menjelaskan siapa wali Allah. Summa saral amru inda akthar inda akthar man yadda'i ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhis syar'i ila anna awliya Allahi la budda fihi min tarki ومن rusul wa man Kemudian saral amru jadilah perkara ini tentang wali Allah menurut kebanyakan orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu wa annahu dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah min hudatil khalqi termasuk dari orang-orang yang memberikan apa petunjuk membimbing manusia para dai-dai wa hufadhi syar'i dan mereka mengaku bahwa mereka hufadhu syar'i para penjaga syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan berilmu entah dengan ungkapan atau istilah apapun jadi maknanya ini jadilah menurut mereka illa ila anna aulia Allah bahwasanya wali-wali Allah itu la buddha fihim wajib mesti bagi atau yang ada pada sifat wali ali Allah kata mereka adalah dari perbuatan meninggalkan ittiba kepada Rasul. Barang siapa yang mengikuti Rasul, falaisa minhu maka bukan wali-wali Allah. Berubah. Pada ayatnya jelas. Nah barakallahu fikum Ini dampak ketika tidak mau mempelajari agama Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Menyimpang Memiliki kaidah-kaidah baru Nah mengeluarkan prinsip-prinsip yang keluar dari ayat-ayat Allah dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Syekh Salih Fauzan menerangkan "Idza kharaja ani syar'i kalau keluar dari syariat yuqalu indahum hada arifun wasala ila Allah laisa bihajatin ila ittiba'i rasul ini penegasan saja dari apa yang telah dijelaskan tadi kalau seorang keluar dari syariat maka dikatakan menurut mereka orang ini arifun orang yang arif atau istilahnya apa ma'rifat yang arif ini sudah mengetahui berilmu Wasala ilallah sudah sampai kepada Allah ini. Laisa bihajatin ila yang rasul. Tidak butuh lagi kepada ittiba rasul. Karena sudah langsung sampai kepada Allah. Nah butuh kepada rasul. Maka zikirnya yang awalnya apa? La ilaha illallah. Kemudian lebih cepat lagi menjadi apa? Hah? Illallah, illallah. Lebih cepat lagi menjadi apa? Allah, Allah, Allah. Cepat lagi jadi apa? Hu hu hu hu hu akhirnya apa merasa ujung-ujungnya mereka merasa telah bergabung dirinya dengan siapa Allah subhanallahi amma yaqulun uluwan kabira Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ar-rahman wa ala istawa Allah ar-rahman beristiwa di atas arusnya istiwa mananya al-ulu wa irtifa' tinggi di atas arusnya, bainun an halqi terpisah dari makhluknya, mereka mengatakan Allah bergabung bersama makhluknya. Allahul musta'an subhanallah ya amma yaqulun. Karena kejahilan Syaitan membisikkan kepada mereka Karena tidak mau mempelajari agama Minal Qur'ani wa minas sunnah Menyimpang Khwanif Demikian keyakinan mereka mereka katanya tidak butuh lagi kepada Rasul ketika dikatakan ini hadis Rasulullah. Kalau kamu butuh hadis, kalau kami tidak butuh. Kenapa? Karena mereka ya khudu anillah, dia waliullah sudah langsung mengambil dari Allah mubasyaratan, bahkan mereka mencela ahlul hadis. Kalau antum melihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun kitab-kitab hadis akan disebutkan di sana qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana an haddatsana fulan qala haddatsana fulan kan begitu. Mereka mengatakan apa istihza? Mereka mengatakan ya kulud antum tak ta'khuduna dinakum an mayitin an mayitin yakni bil asanid. Kalian mengambil agama kalian dari yang sudah meninggal, dari yang sudah meninggal. Yang mereka maksudkan sanad-sanad tadi. Ya kan? Ya jelas Imam Bukhari sudah meninggal. Ulama. Tapi apa? Allah jaga. Nah, apa hadis-hadis yang dikumpulkan beliau rahimul dan para ulama lain sementara kata mereka kalian mengambil agama dari yang sudah meninggal dan yang sudah meninggal yang mereka maksudkan sanad-sanad hadis wa nahnu sementara kami kata mereka na'khudhu dinana 'anil hayy la yamut kami mengambil agama kami dari yang maha hidup yang tidak akan mati siapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan apa tidak perantara langsung dari Allah Subhanahu wa taala Allah musta'an berarti mereka sudah menempatkan diri mereka sebagai apa nabi ya tidak sebetulnya lisanul halnya mereka dengan ucapan seperti ini menetapkan mereka sudah mengaku mendapatkan wahyu dari nabi padahal yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala nabi dan siapa nabi dan rasul kami mengambil ilmu langsung dari Allah tidak butuh kepada sanad Subhanallah. Padahal naam mereka tidak butuh kepada sanad dan mereka langsung mengambil ilmunya. Naam tapi ilmu minas syaitan. Langsung dari syaitan. Iya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia dibenarkan, dibolehkan. Seperti keyakinan mereka mengambil ilmu itu langsung wahyu dari Allah. Lalu untuk apa hikmah diutusnya para rasul, para nabi? Iya tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mewahyukan kepada setiap orang fulan fulan fulan kan demikian. Namun Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai mubashirin, wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Lalu apa hikmah diutus para rasul? Mereka mendustakan para para nabi dan rasul. Ini syubhat syaitan supaya apa? Karena kalau mereka mau mengambil ilmu dari Rasulullah, jelas mereka akan banyak salahnya kan begitu. Namun ketika mereka mengatakan tidak butuh kepada Rasul, tidak butuh kepada hadis-hadis Rasulullah, di sanalah pintu syaitan bisa membisikkan apa saja yang mereka maukan kepada orang tadi dan dibayangkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah, ada cahaya. Ya, Besoknya bawa tongkat mengatakan saya naam menyeru manusia kepada amalan-amalan yang luar biasa. menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perbuatan mereka. Naam. Yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan mereka mengira bahwa mereka mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Waman man ya'khudh 'anil rasul barang siapa yang mengambil dari rasul, falaisa min auliya'i indahum menurut mereka yang mengambil ilmu dari rasul bukan wali kata mereka. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al Imran tadi apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah yang mempersyaratkan untuk mendapat untuk menjadi orang yang mencintai Allah, menjadi wali Allah harus ittiba kepada rasul. Ucapan mereka jelas menyelisih ayat Al-Qur'an. Fala yakunu waliyan indahum illa man kharaja an taatillah, maka menurut mereka tidak akan menjadi wali kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul. Wala yasirul waliyul ana fi urfi katsirin min mutaakhirin illa man buniya ala qabrihi kubbatun au masjidun au nam amma al-madfun alladhi dafanahu ala sunnah alladhi lam yudha' ala qabrihi syai'un fahuwa indahum laysa biwaliyin walau kana afdalan walau kana afdalan nas Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah Naam Demikian anggapan-anggapan keliru mereka Naam Benar-benar Nampak jelas kalau kita hadapkan dengan dalil dari Al-Quran wa sunnah batilnya ucapan mereka. Maka nam, pentingnya bagi kita mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal agar kita selamat dari syubhatnya mereka. Setelah itu kita harus mendakwahi kepada keluarga kita, kerabat kita, kaum muslimin agar selamat dari perangkap-perangkap mereka. Bayangkan bisa terjatuh dalam syirik akbar. Bisa terjatuh dalam kekufuran ketika mereka tidak mempelajari agama Allah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Nam, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nam apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, bagi saya pribadi dan antum semua, mohon maaf atas kekurangannya.